Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita kembali insyaallah taala pada kesempatan di petang kali ini kembali melanjutkan kajian kita, pelajaran kita, pelajaran barakallahu fikum membaca kitab Mauridu Al-Adhab Az-Zullal لفضيلة الشيخ العلامة الإمام في جنوب السعودية أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله تعالى عليه Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita masih pada Pembahasan atau penyebutan Al-Muallif yaitu Syekh Ahmad rahmatullahi taala alaihi tentang beberapa ahadith seputar kewajiban akan ta'ah li waliul amr. Ketaatan kepada waliul amr. Nah, dan kita lanjutkan di halaman yang ke-22. Qala rahimahullah kata beliau yakni Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Wa fi riwayati Abi Sallam indah yakni inda muslim yakni musliman dan di dalam riwayat lain atau riwayat Abu Salam milik alimah muslim kultu aku katakan ya Rasulullah kalau yang hadis sebelumnya itu dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu dari Hudzaifah ibn Yaman. Nah, sekarang dari jalan lain Abu Salam. Qultu ya Rasulullah. Nah, sama dari Hudzaifah pula. Inna kunna fi syarrin faja Allahu bi khair. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam keburukan, kejelekan, gelapnya kehidupan jahiliyah. Faja Allahu bi khair. Kemudian Allah tabaraka wa taala mendatangkan atau datang atau mendatangkan kebaikan. Fanahnu fihi. Dan kami pun berada pada kebaikan tersebut. Fahal mi wara'i dzalikal khairi syarrun. Lalu apakah setelah datangnya kebaikan ini akan muncul kejelekan lagi? Qala na'am. Beliau menjawab, iya, akan muncul lagi. Kultu fahal wara'a dhalikal khairi syarrun. Beliau bertanya, maka aku bertanya lagi. Wahai Rasulullah, apakah benar wara'a dhalikal khair setelah kebaikan yang Allah datangkan tersebut akan muncul kejelekan lagi Kala na'am beliau kembali menjawab iya Kultu kaif lalu bagaimana wahai Rasulullah qala yakunu ba'di a'immatun. Bagaimana kondisinya? Kejelekan dan keburukan yang datang setelah kebaikan ini qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi bihudai wa la yastannuna bisunnati. Nanti setelah atau sepeninggalku nanti akan muncul a'immah, imam-imam, para pemimpin. Demikian pula atau nah, para penguasa yang tidak mengikuti petunjukku walayastannu nabi sunnati dan tidak berpegangan dengan sunnahku wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin dan pada mereka akan ada pula orang-orang yang hati-hatinya adalah hati-hati syaitan fi juthmanil ins yang tersembunyi yang dibungkus dalam jasad-jasad manusia. Naam. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah yang dimaksud ialah waliul amr itu sendiri. Kulubuhum kulubu syayatin. Atau bahkan orang-orang di sekitarnya. Kulubuhum kulubu syayatin. Kultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Lalu bagaimana wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus aku perbuat apabila aku menjumpai kondisi itu dan saat itu? Qala tasma' wa lil amir. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan dan bimbingan, tetaplah engkau mendengar dan mentaati amir tersebut. Tetaplah engkau mendengar dan taat akan perintah pemimpinmu tersebut walaupun demikian keadaannya. Walaupun mereka adalah manusia-manusia berhati syaitan wa in wahruk wa ukhidha maluk. Walaupun engkau dipukul punggung-punggungmu, dicambuk punggung-punggungmu, dan kemudian dirampas harta-hartamu. Fasma' wa ati. Tetaplah engkau mendengar dan mentaatinya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ahmad bin Najmi rahimahullahu taala melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa fi sahihi Muslim kata beliau an Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Dari sahabat Arfajah Kata beliau, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innaha satakunu hanat wa hanat." Faman arada an yufarriqa amra hadhihi ummati wa hiya jami'un fadribuhu bisayfi kainan man kana. Kata beliau alaihi salatu wassalam nanti akan muncul yang namanya hanat wa hanat. Nah. Hanat wa hanat haknya nggak panjang ya, tapi nunnya yang panjang. Hanat wa hanat. Naam, mufradnya adalah hanah. Naam disebutkan bahwasanya maknanya adalah syarun wa fasad. Nanti akan muncul berbagai kejelekan dan keburukan. Akan muncul berbagai keburukan dan berbagai kerusakan akan muncul nanti. Faman arada ayyufarriqa amra hadhil ummah maka barang siapa yang ingin memecah belah persatuan umat ini wahya jami'un dalam keadaan mereka semuanya bersatu. Barakallahu fikum. Dalam keadaan mereka semuanya bersatu. Fadribuh. Naam. Fadribuhu bisayf. Maka penggalah lehernya dengan pedang. Kainan mangkana siapapun ia. Apapun posisi dia. Nah, nanti insya Allah setelah beberapa ahadith ini disebutkan oleh dan selesai disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala beliau akan membantu kita mengambil intisari hukum yang bisa dipetik dari sekian hadith-hadith ini. Masya Allah alaihi jazahullahu khairan wa jazahullahu khairal jaza ala nam alaina wa ala hadhil ummah Wa fi riwayatin anhu ay an Arfajah. Dan dalam riwayat lain yang juga berasal dari jalan sahabat Arfajah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Man atakum wa amrukum ja'an jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyashuqa asakum wa yufarriqa jama'atakum faqturuh. Kata beliau alaihi salatu wassalam, apabila ada seseorang yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian ini bersatu di bawah naungan seorang pemimpin, di bawah naungan pemerintah seseorang atau sang pemimpin yuridu ayyashuqa asakum ini orang yang datang ini tadi menginginkan untuk memecahkan dan mematahkan tongkat kalian dan memporak-porandakan persatuan kalian di bawah apa? naungan waliul amr kalian, di bawah naungan pemerintah kalian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqtuluh, bunuhlah orang yang ingin memecah belah persatuan kalian ini. Ini arahan beliau alaihi salatu wasalam yang diemban oleh waliul amr. Yang diemban oleh waliul amr. Apabila ada para provokator datang kepada kalian dan ingin memporak-porandakan persatuan kalian fakturu, maka bunuhlah. Wafi sahih Muslim. Kemudian Syekh Najmi rahimahullah taala beralih kepada hadis yang berikutnya. Dan di dalam kitab Sahih Muslim An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu dan beliau menyebutkan yang beliau ambil ini adalah hadis-hadis dari Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, beliau berkata yakni sahabat Abu Sa'id Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhiru minhuma apabila ada dua orang di bayat sebagai khalifah faqtulul akhiru minhuma maka bunuhlah yang terakhir dibaiat ya bunuhlah yang terakhir di bayat. artinya apa Bayat itu berlaku bagi pemimpin pertama yang sudah berlaku kembalikan kepada apa ketaatan kepada pemimpin, yang telah lebih dahulu di bayat. Barakallahu fikum. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dan hadis berikutnya dari sahabiah Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Dan akan muncul nanti umara, amir-amir, para pemimpin-pemimpin dan pemerintah. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian akan melihat, menyaksikan perkara yang kalian pandang ma'ruf dan perkara yang kalian pandang sebagai perkara yang mungkar. Faman arafa bari'ah. Waman angkara salimah. Nah. Faman arafa barang siapa yang mengetahui maka telah bariah, telah terbebas beban itu dari pundaknya. Waman angkara salima. Namun siapapun yang mengingkari maka dia selamat. Tentu dengan pengingkaran yang tepat. Bukan pengingkaran maknanya ialah pengingkaran kemudian ditampakkan di hadapan rakyat, di hadapan rakyat Ya, kemudian sampai diangkat ke mimbar-mimbar. Walakin man radhiya wa taba. Namun yang ikut berdosa ialah man radhiya, siapapun yang ridha. Ridha terhadap kemungkaran-kemungkaran tadi dan justru mengikuti kemungkaran-kemungkaran tersebut. Qalu afala nuqatiluhum. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak kami kudeta saja atau kita perangi saja pemimpin tersebut?" Kolala la ma sallu. Jawaban beliau ialah jangan tidak boleh untuk mengkudetanya ma sallu selama ia masih menegakkan ibadah salat. Masih muslim. Maka beliau alaihi salatu wassalam melarang untuk melakukan apa? khuruj, pemberontakan atau naam kudeta terhadap waliul amr tersebut. Wa fi riwayatin faman angkara bari'ah wa man kariha faqad salima. Maka barang siapa yang mengingkari maka telah terbebaskan dari beban kewajiban tersebut. Ya, terbebas dari beban kewajiban tersebut. Artinya mengingkari kemungkaran yang muncul dari waliul amr. Ya, tidak boleh apa tidak boleh sepakat. Artinya mengingkari waman kariha dan barang siapa yang benci dan tidak suka dengan kemungkaran tersebut fakat salimah maka dia telah selamat. Nah, namun tetap di sini Rasul Alaihissalam tidak membenarkan dan tidak membolehkan untuk melakukan pengingkaran secara terbuka yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan penentangan. Tidak boleh. Tidak boleh bahkan Begitu pula untuk melepaskan dari kedudukan kepemimpinannya. Beliau melarang ma masollu, tidak boleh untuk dikudeta masollu selama mereka masih menegakkan sholat. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lainnya famang 6 sudah kita baca. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal dari sahabat Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum pemimpin atau pemerintah terbaiknya kalian ialah tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Mereka mencinta enam, kalian mencintai mereka dan mereka pun sebaliknya mencintai kalian. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun demikian pula mendoakan kebaikan untuk kalian. Mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Cinta dan senang terhadap rakyatnya wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa syiraru a'immatikumul tubghidunahum dan pemerintah yang paling jelek kalian adalah yang ciri-cirinya kalian tubghidunahum kalian membencinya membenci mereka wa yubghidunakum sebaliknya mereka pula pun membenci kalian wa tal'anunahum wa yal'anunakum Kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Saling benci dan saling laknat. Kala kulna ya Rasulullah. Afalanu nabiduhum inda dhalik. Wahai Rasulullah, apakah tidak kami copot saja dia dari jabatannya? Apa tidak kami kudeta saja ia ketika itu? Ketika apa? Ketika ia sedang memerintah dalam kondisi di mereka benci sama rakyatnya, rakyat juga benci kepadanya, saling melaknat satu sama lain, rakyat melaknat pemerintah, pemerintah juga melaknat rakyatnya. Afalan nabidhuhum. Apa enggak sebaiknya kita apa? Kita kudeta saja dia. Qala la ma aqamu fikumus shalah. Kata beliau alaihi salatu wasalam, tidak. Jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Ya, selama mereka masih menegakkan sholat pada diri-diri kalian. Diulang kembali oleh beliau, La ma'akamu fikumus sholat. Tidak, jangan dikudeta selama mereka masih menegakkan ibadah sholat. Nampak di hadapan kalian dia apa melaksanakan sholat. Allah Man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi Fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Ketahuilah siapapun orang yang telah dipimpin oleh seorang penguasa lalu ia mendapati dari penguasa tersebut syai'an min ma'siyatillah mendapati penguasa salah satu kemaksiatan kepada Allah yang beliau lakukan yang terjatuh padanya fal yakrah hendaknya tidak ia sukai ma ya'ti min maksiatillah perkara maksiat tersebut yang beliau terjatuh padanya yang beliau lakukan namun kata Rasul alaihi salatu wasalam wala yanzi'anna yadan min ta'ah dan janganlah apa kalian cabut tangan kalian dari ketaatan. Ketaatan kepada pemerintah atau pemimpin tersebut. Nah. Wa fi hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fabaya'nah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyeru dan memanggil kami lalu kami pun membaiat beliau. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعثرة علينا وألا ننزع الأمر أهله Kata sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, setelah beliau membaiat atau membaiat Rasul alaihi salatu wassalam, Fakana fima akhada alaina di antara poin janji setia yang beliau ambil dari kami atau poin baiat kami kepada beliau sebagai seorang pemimpin an bayana ala sam'i wa ta'ah untuk kami membaiat dan berjanji setia ala sam'i wa ta'ah di atas prinsip mendengar dan taat kepada waliul amr fiman syatina wa makrahina dalam keadaan kami suka atau keadaan kami tidak suka wa usrina wa yusrina dalam kondisi kami sedang kondisi sulit maupun kondisi lapang wa atharatin alaina dan kondisi ketika eh, naam pemerintah lebih memprioritaskan diri mereka sendiri daripada kepentingan kami rakyatnya wa alla nunazi'al amra ahlah dan kami berbaiat janji setia untuk tidak menentang, tidak mendebat satu perkara dari ahlinya, dari orang yang telah diamanahkan perkara tersebut kepadanya, pemerintah maksudnya. Kala maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata illa antarau kufran bawahan. Nah, Ketaatan-ketaatan ini wajib bagi kalian. Kalian berbaikat atas, hal ini. Wajib untuk taat dalam kondisi senang maupun kondisi tidak suka, kondisi susah maupun kondisi lapang, ataupun dalam kondisi sekalipun. 6. Pemerintah itu memprioritaskan kepentingan pribadinya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini wajib Ya, ini janji setia kecuali kata Rasulullah alaihissalatu wasallam antarau kufron bawahan kecuali apabila kalian melihat dan menyaksikan kekufuran yang benar-benar jelas dan gamblang ma'akum minallahi fihi burhan yang kalian betul-betul memiliki apa burhan bukti hujjah dari Allah Subhanahu wa taala akan kekufuran sang amir tersebut kekufuran sang pemerintah tersebut Nah. Wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan berikutnya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya autasusuhumul anbiya. Dahulu Banu Israel dipimpin oleh para nabi. Luar biasa. Dipimpin oleh para nabi. Sebaik-baik pemimpin dan pemerintah. Siapa yang memimpin? Siapa membimbing dan membina? Waliul amrnya para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Setiap kali nabi tersebut wafat digantikan oleh nabi yang berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah apa? Setelah diriku. Beliau sebagai nabi terakhir. Wa satakunu khulafa fayukthirun au fayakthurun. Dan nanti akan muncul sekian banyak khulafa, khalifah, khalifah, pemimpin-pemimpin dan betapa banyaknya jumlah mereka. Qalu fama ta'muruna wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan dan engkau arahkan kepada kami ketika melihat ke kondisi seperti ini. Banyak orang bermunculan rebutan jabatan, rebutan kepemimpinan, rebutan kursi. Apa wahai Rasulullah yang engkau arahkan kepada kami ketika kondisi ini kami dapati? Fawa bi bai'atil awwali fal awwal maka serahkan bayat kalian itu kepada pemimpin pertama ya kemudian yang berikutnya kalian bayat kepada pemimpin yang ma'ruf yang sudah kalian ketahui sejak awal kalian itu dipimpin oleh siapa nah oleh siapa walaupun nanti akan bermunculan ingin mengkudeta siapa pemimpin yang pertama muncul satu lagi muncul satu lagi muncul satu lagi rebutan ya Rebutan apa? Rebutan kepemimpinan. tuhum haqqahum. Dan tunaikan hak mereka. Kata beliau alaihi salatu Fa innallaha sa'iluhum. Amma star'ahum. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kepada mereka atas kepemimpinan mereka. Atas apa yang telah mereka pimpin. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir yang beliau bawakan wa fi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As at-tawil marfu'an. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang begitu panjang marfu' sampai dan dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam bai'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'. Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin lalu kemudian ia berikan jabatan tangannya, menjabat tangan pemimpin tersebut membaiatnya wa thamarata qalbih dan memberikan hatinya falyuti'hu maka hendaknya ia taati imam pemimpin tersebut ini istata'ah semaksimal yang ia mampu. Fa in akhir yunazi'u fadribuhu unuqal akhir. 6. Fa in akhir dan apabila datang orang lain ingin merebut dan merampas kepemimpinan tersebut dan muncul menjadi seorang pemimpin fadribu unuqal akhir maka penggalah lehernya siapa lehernya orang kedua yang ingin naik sebagai pemimpin dan mengambil kepemimpinan uh, pemimpin yang pertama. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah setelah menyebutkan sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang wajibnya taat kepada waliul amr waliul amr muslimin Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala berkata فهذه أحد عشر حديثا jama'tuha min sahih muslim faqat maka ini adalah sebelas hadis yang aku kumpulkan hanya dari kitab sahih muslim saja wahya katali dan ia sebagaimana berikut yang pertama hadis Abdullah bin Amr bin Khattab radhiyallahu anhuma Athani. Yang kedua, hadis Abdul uh, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat, hadis an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Yang kelima, hadis an Arfajah al-Kullabi radhiyallahu anhu. Yang keenam, hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang ketujuh hadithu an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Yang kedelapan hadithu an Auf ibni Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang kesembilan hadithu an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Al-ashir yang kesepuluh hadithu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidha Al-Hadi Aisyara, yang ke-11 hadithu an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah wa kullu al ahadithi sahihatun min sahih Muslim. Semua hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sah dari dan diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam kitab Sahih Muslim Alladhi talaqqathul ummatu bil qabul yang sudah apa diterima oleh umat ini dan para ulamanya wa hakamu alaihi bi annahu asahu kitabin fil hadis dan para ulama pakar ilmu hadis telah menghukumi barakallahu fikum bahwasannya hadis-hadis tersebut atau kitab sahih Muslim tersebut merupakan kitab yang paling sahih dalam kitab hadis setelah Sahihul Bukhari. Wa kullu al ahadithi afadat ahkaman tata'allaqu bihaqqil wulati bihaqqil wulati 'ala ar-ra'iyyah. Dan semua hadis-hadis ini memberikan faidah dan mengajari kita semuanya sekian banyak ahkam, hukum yang berkaitan hak-haknya pemerintah yang harus ditunaikan oleh rakyat wattafaqat kulluha ala hukmin wahidin. Dan semuanya hadis-hadis tersebut itu sepakat ya. Sepakat atau sama isinya. Pada satu hukum yaitu hukum apa? Wa huwa tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimin. Hukum eh, enam satu hukum yang semuanya sepakat hadis-hadis tersebut adalah hukum haramnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin wa kanu zalamah jairin walaupun mereka itu adalah orang-orang zalim ya dan orang-orang yang nasallallahu alaihi afiyah orang-orang yang rusak nah fanaqulu maka kami sampaikan yustafadu min hadhil ahadith iddatu ahkam dan bisa dipetik dari hadis eh, dari sekian hadis-hadis ini yaitu beberapa hukum. Taib. Sudah isya disorong ya? Nah, melabas. Taib apabila memang sudah uh, uh, masuk waktu isya, maka uh, beberapa hukum yang disarikan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala insya Allah akan kita sampaikan dan akan kita bersa eh, baca bersama nah, pada pertemuan yang berikutnya biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada. Nam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.